malam Sabtu seperti ini alhamdulillah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Kita dapat bermajelis ilmu yang di dalamnya kita membacakan ayat-ayat Allah taala dan juga hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ucapan atau keterangan para ulama as-salaf pendahulu-pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat tabi'in ataupun tabi' tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar <clears throat> Ikhwani fiddin ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yang terkait dengan jawaban dari pertanyaan apakah syirik itu mewujudun fi hadil ummah? Apakah kesyirikan itu ada pada umat Islam? pada umat ini. Maka Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala menjawab bahwasanya na'am maujudun benar bahwa kesyirikan itu ada pada umat Islam atau di tengah-tengah umat Islam terjadi. Kemudian beliau menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga yang lebih lengkap dalam Sunan Abu Daud dalam Kitabul Al-Fitan wal Malahim yaitu kitab tentang fitnah-fitnah dan peperangan peperangan. Di sana Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang uh, sedikit lebih panjang yang terdapat di dalamnya pendalilan bahwa kesyirikan itu akan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Namun barakallahu fikum mengambil faidah sebagaimana pada pertemuan sebelumnya saya telah bacakan hadis tersebut secara lengkap maka tidak mengapa saya ulangi kembali untuk uh, menambah faidah apa yang terdapat di dalam uh, hadis tersebut yakni hadis dari Thauban radhiyallahu taala anhu di mana beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha zawa liyal arda fa raaitu masyariqaha wa magharibaha wa magharibaha Sesungguhnya Allah taala membentangkan kepadaku bumi ini Jazakumul khairan Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala membentangkan kepadaku bumi ini yang ini mengumpulkan perbendaraan dunia bumi ini kepadaku Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka aku melihat masyariqaha wa magharibaha, yakni bagian timurnya dunia ini dan bagian baratnya. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada umatul Islam dalam hal ini kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap dunia ini. Nah, bagian timurnya dan juga bagian baratnya. Sebagian ulama mengatakan dalam menjelaskan hadis ini bahwasanya kekuasaan umat Islam terhadap dunia ini bagian timur dan barat itu lebih unggul. Nah, dibanding dengan kekuasaannya terhadap bagian syamal wal janub, bagian utara dan selatan. Namun secara garis besarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada nabi kita kekuasaan terhadap bumi ini dan perbendaraan yang ada di dalamnya. Kemudian kata beliau wa inna mulka ummati saya blugu mazuya li minha dan kekuasaan umatku akan mencapai kekuasaan yang luas yang terbentang dari bumi ini. Wa utitul kanzain dan aku diberi dua perbendaharaan. Al-ahmar wal abyad yaitu perbendaharaan yang merah dan yang putih. Sebagian ulama menafsirkan bahwa merah adalah emas, putih adalah perak dan uh, sebagian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kekuasaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umatnya yaitu kekuasaan dari negeri Persia dan uh, Rum atau nah, Persia dan uh, Syam. Nah, yang rajanya adalah Raja Kisro dan Kaisor. Demikian barakallahu fikum dan itu telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala memenangkan ya umatul Islam sehingga menguasai negeri tersebut dan negeri-negeri yang lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nah, beliau menguasai dua per tiga dunia lebih. Ya, tersisa kurang dari sepertiga. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi futuhat yaitu kekuasaan dan kemenangan terhadap umat Islam. Itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga mereka mampu merebut Al-Ahmar wal Abyad sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan menguasai negeri-negeri yang lainnya. Walhasil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bentangan dunia ini. Wa inni sa'altu rabbi li ummati Allah yulika habisanatin bi ammah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau bahwa aku meminta kepada Allah yakni tiga permintaan dua yang dikabulkan oleh Allah dan satu ditolak. Nah, dua yang dikabulkan adalah agar aku meminta kepada Allah agar umat Islam ini tidak binasa secara menyeluruh. Nah, oleh musuhnya. Ya, dan Allah mengabulkan bahwa umat Islam tidak akan dibinasakan ya sekalian atau dikuasai secara bersamaan oleh musuh-musuhnya dari kalangan kufar. Nah, Itu tidak akan terjadi barakallahu fikum. Akan tetapi pergolakan dan perselisihan sesama mereka keganasan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu terjadi. Terjadi dalam tubuh umatul Islam. Tetapi dari kaum kafirin tidak akan menguasai kaum muslimin secara menyeluruh. Naam. Karena itu doa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni doa yang dikabulkan oleh Allah untuk umatnya tidak di, dibinasakan oleh kaum kafirin. Kemudian yang kedua, yang diterima oleh Allah adalah agar umatku tidak binasa dengan kelaparan. Ya. Dan Allah taala mengabulkan. Jadi umatul Islam tidak akan mati dengan eh, kelaparan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian permintaan yang ketiga yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah meminta agar umatul Islam dipersatukan seluruhnya, tidak ada perpecahan, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam arti sunnatullah bahwa perpecahan dalam tubuh Islam itu mesti terjadi. Ya, mesti terjadi. Uh, sebagian mereka membinasakan atau ganas terhadap sebagian yang lain dari umatul Islam. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya alaihi salatu wassalam wa inna ma akhawfu ala ummati al aimmatal mudillin Kemudian aku khawatir terhadap umatku adalah yang aku takutkan kata beliau munculnya para tokoh-tokoh yang menyesatkan. Jadi para a'immatil mudillin. Nah, disebutkan oleh para ulama kita seperti Imam An-Nawawi dan yang lainnya rahimahullah rahimahumullah bahwa al-a'immatul mudillin adalah tokoh-tokoh yang menyeru kepada bid'ah, kepada kefasikan, kefajiran dan berbagai kemungkaran. Nah, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kepada umat atas umatnya munculnya tokoh-tokoh yang mudillin tersebut. Nah, ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat yang lain. <coughs> dalam Sahih Muslim. Nah, bahwa Aimma al-Mudillin ini mereka ini menyeru kepada eh, dai-dai uh, yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Naam, du'at ila abwabi jahannam. Man ajabuhum qadhafuhum fiha. Siapa yang mengabulkan yang menerima dakwah seruannya maka dia akan binasa. 6. Jadi merupakan sunnatullah bahwa mesti pada umatul Islam muncul tokoh-tokoh tersebut al-a'immat al-mudillin. Naam. Kalau dalam hadis dalam lafaz ini Rasulullah SAW mengkhawatirkan wa ma akhafu. Dalam riwayat-riwayat yang lain beliau menjazmkan memastikan bahwa itu sunnatullah pasti akan muncul tokoh-tokoh tersebut. Naam, yang beliau sebutkan adalah uh, duat ila abu abi jahannam yang dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka yang mereka itu adalah wakil-wakil penguasa. Ya, wakil-wakilnya penguasa. Ulil amr yang memiliki kekuasaan. Nah, wakil-wakil mereka itu menyeru kepada pintu-pintu neraka. Nah, sebagian ulama mencontohkan seperti terjadi pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yaitu Hajjaj perwakilannya adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dam yang sangat jelas barakallahu fikum uh, bagaimana keganasannya ya sehingga membunuh ribuan sahabat dari sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam Naam maka ketika dia datang di hadapan uh, eh, sahabiah yang mulia Asma binti Abi Bakar As-Siddiq istri dari uh, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu yang termasuk sepuluh dari uh, penghuni surga. Nah, Hajjaj datang ketika setelah membunuh Abdullah bin Zubair Ibn Al-Awwam. Anaknya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau cucu Abu Bakar As-Siddiq. Dia datang di hadapan Asma. Kemudian Asma binti Abi Bakar As-Siddiq menukilkan kepada dia mengisyaratkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan muncul tokoh imam yang bengis dan ganas dan aku khawatir kalau yang dimaksud itu adalah engkau. Para kalafikum. Ya, sehingga apa yang disebutkan oleh sahabiyah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha itu adalah benar. Barakallahu fikum bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah akan muncul tokoh-tokoh mudillin yang menyesatkan yang dia itu adalah wakil-wakil dari pemerintah atau penguasa. Nah, dan itu banyak dalam sejarah dari tokoh-tokoh tersebut dari zaman ke zaman, baik di zaman uh, Bani Umayyah ataupun di zaman Bani Abbas. Barakallahu fikum. Maka Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ya, bahkan sampai di zaman Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah ya dicambuk dan dipenjara. Nah, melalui wakil-wakil dari Aimma Al-Mudallin ini tadi. Nah, tokoh-tokoh yang bengis dan menyesatkan kemudian dia dekat dengan penguasa ya dari Khalifah Ma'mun. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil hal ini terjadi terus-menerus. Ya, di tengah-tengah umat Islam dan ini merupakan sunnatullah dari zaman ke zaman. Maka kita wajib mengetahui hal ini dan berbekal dengan ilmu dan sikap para salaf ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi tabi'in dalam menghadapi kondisi dan keadaan yang seperti itu. Bagaimana kudua dan contoh para salafun saleh. Nah, mereka bersabar. Ya, Imam Ahmad rahimahullah di penjara, dicambuk sampai meninggal di dalam penjara. Sebagian orang-orang yang menjadi pengikut yang senang mengikut dengan beliau ya, atau bahkan jumlah yang sangat besar datang di penjara dan meminta fatwa kepada Imam Ahmad bin Hambal. Karena di zaman beliau adalah uh, fitnah khalqul Quran. Ya, yang fitnah ini dari sebelum jauh sebelumnya. Ya. Sudah ada sampai di zaman Imam Ahmad undang-undang Al-Qur'an makhluk. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala tegas mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Adalah ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk, tidak dicipta. Ya, karena ucapan Allah adalah merupakan sifat dari Allah Ta'ala. Maka itu tidak mungkin makhluk. Allah khalik, ya, sang pencipta. Ya, maka sifat-sifatnya terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sang khalik Al-Quran adalah kalamullah, sifat Allah, bukan makhluk. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, beliau tegas ketika didatangi oleh kumpulan manusia yang banyak. Datang salah seorang murid beliau, ya Marwan Al-Marwazi rahimahullahu taala mengatakan kepada Imam Ahmad, ucapkan Al-Qur'an makhluk ya sebagai kurhan lakum bentuk paksaan yang Allah taala berfirman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kecuali orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran namun hatinya kokoh dengan iman maka itu tidak mengapa karena bentuknya darurat iya tetapi Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan coba engkau keluar dan lihat bagaimana apa yang engkau saksikan. Maka dia melihat ya sekumpulan manusia yang banyak yang siap mencatat apa yang difatwakan Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Maka Imam Al-Marwazi kembali masuk dan menyampaikan kepada Imam Ahmad, aku melihat manusia yang banyak yang di tangan-tangan mereka siap secari kertas dan pulpen mencatat dan mengamalkan apa yang kau fatwakan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Aktulu nafsi au udhilluhum. Mana yang engkau pilih? Aku bunuh diriku, maksudnya beliau dibunuh. Dengan tegas, itu menyatakan kebenaran, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, ataukah aku terpaksa mengucapkannya tapi aku menyesatkan manusia-manusia itu yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini sikap seorang imam ya min ahli sunnati wal jamaah Imam Ahmad guru dari Imam Al Bukhari Imam Muslim dan yang lainnya Imam Tirmidzi memiliki sikap bersabar ya terhadap kedoliman penguasa pada waktu itu walaupun beliau harus dipenjara dan dicambuk dan beliau tidak memberi fatwa untuk mendemo Nah, beliau sama sekali tidak memfatwakan untuk berdemonstrasi dalam keadaan beliau punya pengikut yang sangat besar di zamannya. Imam besar memiliki kekuatan. Tapi beliau memahami prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam menyikapi penguasa yang dolim, yang jahat, yang begis. Barakallahu Itu dengan kesabaran ya karena Nabi saw alaihi wasallam telah bersabda wa in daraba dhahraka wa akhadha malak fasma wa'ati fasbir wasma wa'ati sekalipun penguasa itu merampas hartamu mencambukmu ya bersabarlah mendengarlah dan taatlah dalam perkara yang ma'ruf adapun dalam mungkat diam nah Walhasil demikian merupakan sunnatullah yang terjadi di tengah-tengah tubuh umatul Islam. Bahwa tokoh-tokoh yang mudilin ini selalu ada. Dari generasi ke generasi. Nah. Kemudian saya ingin tanbih sedikit barakallahu fikum terkadang kita dapati seorang tokoh sunni ahlu sunnah tergelincir dalam uh, bersikap yang seperti ini maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil ya seperti misalnya sikap seorang tabi'in Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala juga Imam Hasan Al Basri, ya, yang sempat ya memiliki ucapan dan sikap yang mendukung para pendemo-pendemo itu tadi. Ya, para pemberontak-pemberontak. Barakallahu fikum. Namun itu kesalahan individu dari seorang imam itu mungkin sebagai manusia biasa. Namun tidak boleh kita jadikan sebagai dalil untuk membolehkan melaknat penguasa, mendoakan kejelekan, ya, atau me mengumbar kejelekannya baik di media sosial, ya, atau di mimbar-mimbar, di buletin-buletin, lah. Prinsip alusunati wal jamaah tidak demikian. Nah, dari zaman ke zaman. Maka tidak boleh dengan emosional dan semangat beragama kita kemudian menjermuskan kita ke dalam ya penyelewengan penyelewengan prinsip khususnya dalam menyikapi penguasa yang zalim. Naam. <clears throat> Taib, saya kembali kepada uh, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku khawatir munculnya atas umatku tokoh-tokoh yang menyesatkan tadi. Kemudian kata beliau wa idza wudi'as saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Apabila pedang dihunuskan pada umatku, maksudnya terjadi perpecahan di kalangan mereka, terjadi peperangan, sebagian membunuh sebagian yang lainnya, jika itu terjadi lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Maka itu tidak akan diangkat lagi sampai hari kiamat. Maksudnya akan susul menyusul terjadi perselisihan dan pertikaian itu. Nah, dan ini disebutkan sebagian para ulama dalam menjelaskan hadis ini atau hadis yang semisalnya yang semakna dengan ini. Nah, mulai di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu Nah, terjadi peperangan dua kubu di kalangan sahabat yang mulia disebabkan penyusup-penyusup dari kalangan Khawarij. Ya, terjadi peperangan dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai kemudian terjadi perdamaian yang besar sehingga disebut dengan tahun jamaah. Ya, Amul Jamaah, tahun persatuan. Yaitu di tangan melalui Hasan ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ayahnya meninggal dunia maka yang berhak untuk menggantikan adalah beliau, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, beliau dan Al Husain, Hasan wal Husain. Namun Al Hasan dengan ketakwaan dan kecerdasan beliau dan menunjukkan ketulusan dan keikhlasannya ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tendensi dunia sedikit pun atau jabatan sehingga beliau menyerahkan kepemimpinan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, maka terjadilah persatuan seluruh kaum muslimin. Ya, tampuk kepemimpinan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan secara menyeluruh yang berpusat di negeri Syam pada waktu itu. Nah, barakallahu Ya, kalau sekarang Syria dan yang sekitar dan seputarnya, sekitarnya itu adalah negeri Syam, pusat pemerintahan dulu di zaman uh, Muawiyah bin Abi Sofyan radhiyallahu taala anhu kemudian diwarisi oleh anak-anaknya Yazid bin Muawiyah dan seterusnya semenjak itu terjadi terus ya pertikaian perselisihan bahkan peperangan. Naam. Barakallahu fikum namun uh, Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sunnah yang memiliki hikmah yang sangat tinggi ya dan itu ujian bagi kita semua untuk kemudian kita berupaya dan bersungguh-sungguh belajar ya memahami Islam yang baik dengan benar bagaimana prinsip ahlus sunnati wal jamaah dalam menghadapi perselisihan-perselisihan yang seperti itu untuk kemudian kita menempuh prinsip-prinsip tersebut yang dibimbingkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi tabi'in dan yang mengikutinya dengan ikutan yang benar. Demikian barakallahu fikum. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wala taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati." Ini syahid dari jawaban uh, dari pertanyaan apakah kesyirikan itu akan ada di tengah umat Islam. Maka Nabi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadis ini kata beliau la taqumu sa'atu tidak akan terjadi hari kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin hingga kabilah-kabilah dari umatku umatul Islam bergabung dengan musyrikin. Maksudnya bergabung dalam melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, jadi tidak akan terjadi hari kiamat hingga kabilah-kabilah dari umatul Islam ya atau sekelompok sekelompok dari umatul Islam mereka bergabung dengan musyrikin dalam arti melakukan kesyirikan-kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin. Dan itu kenyataan. Barakallahu fikum. Ya. Itu terjadi. <clears throat> nah. Sampai diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan itu. Ya, ulul azmi minar rusul diutus dengan tujuan memberantas kesyirikan tersebut. Dari Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah SAW telah diutus dengan tujuan yang utama dalam memberantas kesyirikan, mewujudkan tauhid, itu sudah menjadi pertanda kiamat. Bahwa sudah dekat hari kiamat. Maka di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah diutusnya Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam dan terus susul menyusul sampai hari kita, sampai hari ini dan terus sampai hari kiamat sampai munculnya tanda kiamat yang besar dari sepuluh tanda yang pertama kali dari tanda itu adalah dari pendapat yang rojih dengan munculnya dajjal munculnya dajjal itu tanda kiamat yang tanda kiamat besar dari sepuluh tanda yang paling pertama Naam, maka kita telah berada pada penghujung ya dari zaman ini yang sebentar lagi hari kiamat itu akan tegak. Ya, dan sekian tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi barakallahu fikum yang kita tidak bisa menghitung dengan jari jemari kita. Baik tanda yang bersifat maknawi atau bersifat lahiriah yang kita lihat dengan panca indera kita. Naam. Falhasil kata Nabi saw alaihi wasallam kesyirikan itu akan terjadi pada umatnya, umatul Islam. Wa hatta wa hatta ta'budu qabailu min ummatil authan dan hingga kobila-kobila dari umatku menyembah berhala-berhala. Iya. Bahkan sampai menyembah berhala-berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun. Dan kelak akan terjadi pada umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Semua mengaku bahwa dia adalah nabi wa ana khatamun nabiyyin dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Naam. Ya. Bahkan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Musailam al-Kadzab ya pendusta yang mengaku nabi dan sampai hari ini ya muncul orang-orang yang mengaku nabi naudzubillah sementara nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin penutupnya para nabi dan dalam hadis ini beliau pun bersabda wa ana khatabun nabiyyin la nabiyya ba'di aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku Kemudian di akhir hadis ini beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq la yadur zahirin 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Senantiasa ada sekelompok dari umatku, umatul Islam, alal haq, komitmen di atas kebenaran, zahirin dan menampakkan kebenaran tersebut yakni tidak menyembunyikannya barakallahu fikum menampakkan kebenaran itu komitmen di atasnya la yadurruhum man khalafahum tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hatta ya'ti amrullah hingga urusan Allah datang yakni hari kiamat sampai hari kiamat di sini juga dalil selain apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perpecahan muncul, kelompok-kelompok, tokoh-tokoh yang jelek, yang buruk muncul, akan tetapi bersamaan dengan itu ada dari umatul Islam sekelompok yang komitmen dengan kebenaran itu tadi, dengan prinsipal hak dan menampakkan kebenaran itu. Komitmen di atasnya barakallahu fikum dan mereka tidak termadorotkan dengan orang-orang yang menyelisihi mereka walaupun yang menyelisihi itu sangat banyak dan bahkan tidak bisa dibandingkan bilangannya. Nah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang ma'ruf tentang guraba al-Islam, orang-orang asingnya dari mereka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah ladina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang selalu menampakkan kebenaran itu, membuat perbaikan-perbaikan di tengah-tengah umumnya manusia rusak. Nah, di tengah-tengah umumnya manusia rusak. Barakallahu fikum. Walhasil, ini berita gembira bagi kita semua. Dan sekali lagi, mengajak kita semua, memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh mengenal kelompok tersebut yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Yang mereka itu para ulama mengatakan al-sunnati wal jamaah, ahlul athar, ahlul hadith, at-taifah al-mansuro, al-firqatun najiyah, yang nama-nama mereka itu menandakan dengan prinsip mereka yang kuat dan komitmen di atasnya sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bisawab. Sudah waktu Isya? Nah. Baik. Kita cukupkan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.